Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz di sore hari ini Ustaz? Kabarnya Alhamdulillah baik-baik selalu. Kebaikan-kebaikan Allah selalu turun kepada kita terus menerus tanpa henti. Dan mudah-mudahan kita semua kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan rukun, damai, selamat dan sejahtera selalu. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan, kesabaran, ketabahan, dan keringanan-keringanan. Allahumma amin. di bahas di kesempatan sore hari ini mengenai Ustaz. Ya insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang Ramadan dan menuntut ilmu. Ya. Dan bagaimana mitra mengerti ya, kami informasikan kembali. Insya Allah nanti juga akan kami buka sesi pertanyaan di SMS center kami ya di 0852332448 dan insya Allah pertanyaan yang bisa kami handle di kesempatan sore hari ini yaitu 20 pertanyaan dan kami mengharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang dibahas di kesempatan kali ini.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 semua aktivitas-aktivitas kami. Ya Allah, terimalah semuanya, dan jangan ada sedikit pun yang kau tolak ya Allah. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman, yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, yang dikasihi Allah, dimanapun anda berada, Hari ini adalah hari ke-12 bulan Ramadan. Tanpa terasa, sebentar lagi kita akan masuk pertengahan bulan Ramadan. Dan tanpa terasa pula, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Oh, alangkah beratnya kalau kita harus berpisah dengan kekasih hati yang kita nanti-nantikan kedatangannya. Syahrul Ramadan, Syahrul mubarak, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda. Insya Allah pada sore hari ini yang akan dibahas adalah tentang Ramadan dan menuntut ilmu. Bulan Ramadan ini mari kita jadikan momen untuk menambah ilmu agama kita, karena pada bulan Ramadan ini di mana-mana, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor diadakan kajian-kajian Islam, baik pada subuh, kuliah subuh, atau kuliah terawih, ceramah terawih, atau juga ada pesantren-pesantren kilat di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, dan tempat-tempat yang lainnya. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai start kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, sungguh dan sungguh. Seseorang yang tidak mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Mustahil dia akan bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman dan keselamatan hanya orang-orang yang mengerti tentang Allah, mengerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang dinul Islam yang sebenarnya. Merekalah orang-orang yang bahagia sejati, merekalah orang-orang yang mendapatkan kebebasan sejati, berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan mereka merekalah yang mendapatkan hayatan thayyibah, kebaikan yang kehidupan yang baik di dunia dan juga nanti di akhirat. mereka lah yang mendapatkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bagaimana tidak? Man arada man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm, wa man arada dunya fa'alihi bil ilm, wa man huma fa'alihi bil ilm. Ya, ucapan yang sangat masyhur. Ucapan yang bijaksana yaitu barang siapa yang menginginkan akhirat maka dia harus mempunyai ilmu barang siapa yang menginginkan dunia maka dia harus mempunyai ilmu dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka dia harus mempunyai ilmu tentang keduanya sungguh ilmu ini sangat penting kita tidak mungkin hidup bahagia, tentram, tenang, sejahtera, damai dan selamat tanpa ilmu yang seperti ini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat nomor ke-9. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama antara orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu? Antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Maka jawabannya adalah la yastawun, tidak sama. Tidak sama orang-orang yang mengetahui, yang berilmu dan orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak berilmu. Tentu saja ilmu yang dinomorsatukan adalah ilmu wahyu, ilmu yang merupakan warisan para nabi. Ilmu warisan para nabi adalah ilmu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu kitab dan sunnah, ilmu Al-Qur'an dan sunnah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kembali kepada keduanya yang kita tidak akan mungkin sukses kalau kita meninggalkan dan menyepelekan keduanya. Itulah ilmu yang dipuji di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis, ilmu warisan para nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu al-ilma man akhadahu akhadha bihaddin wafir Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham mereka tidak mewariskan harta hanya saja mereka mewariskan ilmu maka barang siapa yang mengambil ilmu para nabi itu Berarti dia mengambil bagian yang banyak daripada warisan tersebut Biasanya kalau ada warisan Manusia berebut untuk mendapatkannya Rebutan warisan Maka sekarang mari kita berebut warisan para nabi Yaitu ilmu Al-Quran Ilmu As-Sunnah Hadith Rasulullah SAW Yang difahami dengan pemahaman yang benar Pemahaman para sahabat pemahaman salafuna as-salih rahimahumullahu taala ajma'in. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, berbahagialah Anda kalau Anda tidak pernah bosan-bosan untuk mencari ilmu karena sekarang sarana-sarana mencari ilmu sangat banyak, sangat mudah. Tinggal Anda membuka 100,5 FM, Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Dan berbahagialah orang-orang yang mereka berusaha terus untuk mencari ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Berarti mereka adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada diri mereka. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim At-Tirmizi dan yang lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan padanya, maka Allah menjadikannya mengerti masalah agama. Orang-orang yang mengerti masalah agama berarti orang-orang yang mereka diinginkan oleh Allah kebaikannya. Allah menginginkan mereka menjadi orang-orang yang baik dan berbahagialah Anda semua kalau Anda tidak pernah bosan-bosan untuk terus berada di 100,5 FM akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah di dunia dan di akhirat. Menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan kita ke syurga. Di dalam riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu fihi tariqan al jannah." Barang siapa menempuh menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan ke surga. Menempuh jalan mencari ilmu dalam arti dia berjalan dari rumahnya menuju tempat ilmu. Atau juga berarti dia mendengarkan, mendengarkan radio, mendengarkan kaset, membaca, menulis, menghafal, itu semua adalah menempuh jalan mencari ilmu. Kalau kita telah menempuh jalan mencari ilmu, maka berbahagialah dan berbahagialah karena Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita ke syurga. Menuntut ilmu agama adalah wajib. Menuntut ilmu agama adalah fardu'ain. ain sungguh merupakan suatu aib, suatu cacat, suatu celah kalau orang pandai dalam ilmu umum sementara dia tidak mengerti ilmu agama. Dia rela sekolah mulai dari playgroup TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan seterusnya. Dia habiskan berpuluh-puluh tahun hanya untuk mencari ijazah, hanya untuk mencari sesuap nasi, sementara ilmu agama dia lupakan. Ini adalah orang-orang yang sungguh sangat merugi karena mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Mereka hanya mendapatkan yang semu-semu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas tiap-tiap orang Islam, baik laki ataupun perempuan, yaitu ilmu agama yang kemudian ilmu itu diamalkan ilmu Al-Quran Mari kita buka Al-Quran Sumber yang nomor satu Kita baca Al-Quran Kita fahami Al-Quran Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Kalau kita mempelajari satu Satu ayat daripada Al-Quran Maka itu lebih baik bagi kita Daripada mengorbankan seekor onta Dua ayat lebih baik dari dua ekor onta Tiga ayat lebih baik dari tiga ekor onta Dan seterusnya Subhanallah kita benar-benar mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Mari kita resapi Al-Quran, kita membuka hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, wahyu. Wahyu inilah yang menjadikan hati kita hidup. Hati kita bercahaya, sehingga menjadikan penerangan dan kita tidak lagi berada dalam kegelapan. Kita telah keluar dari kegelapan itu menuju nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman rahimakumullah dimanapun Anda berada Pada sore hari ini saya ingin membawakan sebuah hadis yang sangat indah Yang diriwayatkan oleh At-Tirmidhi Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis Hasanun Sahihun Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Ibnu Majah dengan sanad yang sahih yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata beliau innamat dunya li arba'ati nafar dunia ini hanyalah milik empat kelompok manusia jadi surga adalah milik empat kelompok manusia siapa empat kelompok manusia itu yang pertama-tama adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fi malihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan Fahada bi ahsanil manazili indallah. Orang yang pertama dan ini orang yang paling beruntung. Seorang hamba yang oleh Allah diberi rezeki berupa harta dan ilmu. Kemudian harta itu dipergunakan olehnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia menyambung dengan harta itu tali silaturahim dan dia mengetahui hak-hak Allah pada harta tersebut. Maka orang ini adalah orang yang paling baik kedudukannya di sisi Allah. Ini kelompok orang yang pertama, orang yang paling beruntung. Orang yang oleh Allah diberi harta, diberi ilmu, ilmunya diamalkan, hartanya untuk kebaikan-kebaikan, menyambung tali silaturahim, mengeluarkan zakat, sodako, infak dan berbagai macam kebaikan yang lainnya, dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang paling baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang paling beruntung, dia adalah orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan sebagai orang yang kelompok pertama ini Allahumma amin kemudian kelompok yang kedua dari empat kelompok warajulun Allahu ilman walam yu'tihi malan fahuwa yaqul law anna li malan la'amiltu 'amali fulan fahuwa biniyatihi wahuma fil ajri sawa' Orang yang kedua adalah orang yang oleh Allah diberi ilmu saja dan tidak diberi harta. Lalu dia mengatakan, jikalau sekiranya aku memiliki harta seperti si Fulan, orang pertama tadi, tentu aku akan mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam harta itu seperti amalan si Fulan. Maka orang ini mendapatkan niatnya, dan keduanya mendapatkan pahala yang sama. Jadi orang yang kedua ini oleh Allah diberi ilmu. Diberi ilmu, ilmunya banyak tapi tidak diberi harta. Namun demikian dia punya niat yang baik. Ya Allah, seandainya saya punya harta ya Allah, saya akan pergunakan harta saya untuk kebaikan-kebaikan seperti orang kelompok pertama tadi. Saya akan menyambung tali silaturahim ya Allah dengan harta itu. Saya akan keluarkan zakat ya Allah, keluarkan infak, sedekah, nafkah dan semuanya ya Allah. Maka orang pertama dan kedua ini pahalanya sama. Karena yang kedua walaupun tidak berharta dia punya niat, bukan hanya niat bahkan sudah tekad bulat, hanya saja nggak ada. Kalau ada benar-benar dia akan melaksanakannya. Kemudian kelompok yang ketiga Warajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman fahuwa yakhbitu fi malihi لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند الله yang ketiga orang yang oleh Allah diberi harta dan tidak diberi ilmu Kemudian dia membabi buta dalam hartanya. Dia tidak bertakwa kepada Allah dalam harta itu. Dia tidak menyambung tali silaturahim dengan harta itu. Dan dia tidak mengetahui hak-hak Allah pada harta itu. Maka orang ini mempunyai kedudukan yang paling buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada golongan yang ketiga ini. Orang ini diberi harta, dia kaya raya, tapi ilmu nggak ada. Lalu hartanya disalahgunakan untuk foya-foya, tidak mau bantu keluarganya, familinya, kerabatnya, tidak menyambung tali silaturahim, tidak mengeluarkan zakat, nafkah, infak, sedekah dan yang lainnya, maka dia ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor empat ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان وهو نيته وهما في الوزر سواء Orang yang oleh Allah tidak diberi harta dan tidak pula diberi ilmu. Jadi sudah nggak diberi harta, tidak pula diberi ilmu. Sudah seperti itu, niatnya jelek, dia berniat bahkan bertekad bulat kalau saya punya harta, saya akan niru orang ketiga, saya akan foya-foya. Maka dia mendapatkan niatnya dan keduanya sama dalam dosa. Subhanallah. Ini orang keempat ini orang yang sangat rugi. Sudah melarat, nggak punya harta, bodoh, nggak punya ilmu, niatnya jelek selalu berhayal, selalu bertekad kalau punya harta dia hendak dia hendak menyalahgunakan harta itu, dia hendak berfoya-foya dan yang lainnya, maka dia susah di dunia dan susah di akhirat. Dia tidak ikut merasakan tapi dia ikut mendapatkan dosanya. Inilah empat kelompok manusia yang mengisi dunia ini. Entah kita termasuk kelompok yang mana, pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengelompokkan kita dalam kelompok yang ketiga dan kelompok yang keempat. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita pada kelompok yang pertama. Yang pertama, yang berharta dan berilmu, yang mengamalkan ilmunya dan menginfakkan hartanya sehingga dia benar-benar menjadi orang yang sukses, yang bahagia, sejahtera, damai, dan selamat di dunia dan di akhirat. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, dari sini tampak oleh kita bahwa kebahagiaan itu tidak bisa terlepas daripada ilmu. Ilmu identik dengan kebahagiaan. Sebaliknya kesengsaraan, kecelakaan identik dengan kebodohan dan kejahilan. Orang jahil, orang bodoh pasti sengsara, pasti celaka. Maka dari itu mulai dari sekarang, mulai dari Ramadan ini kita start untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama dan kita berusaha mengamalkannya sehingga kita benar-benar mendapatkan hayatan tayyibatan kehidupan yang baik di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, di dunia baik dan di akhirat baik. Kemudian sebelum dibuka sesi tanya jawab saya akan membawakan sebuah kata-kata yang sangat indah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang ini merupakan wasiat beliau kepada sahabat setianya Al-Kumail Ibnu Ziyad an Nafai rahimahullahu taala yang wasiat ini diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka bahkan dijabarluaskan oleh mereka karena pentingnya dan indahnya wasiat ini. Suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu uh, berjalan mengajak sahabat setianya yang bernama Al-Kumail bin Ziyad an nafai rahimahullahu taala diajak berjalan ke tengah-tengah padang pasir. Sesampai di tengah padang pasir dan dilihat kanan kiri tidak ada siapa-siapa, maka sahabat Ali bin Abi Thalib mulailah mengucapkan wasiat itu. Kata beliau, "Ya Kumail, An-nasu talata. Wahai Kumel, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Fa'alimun Rabbani. Yang pertama-tama adalah alimun Rabbani. Alim Rabbani. Siapa itu alim Rabbani? Alim Rabbani adalah orang yang alima wa amila wa allama. Itu orang yang mempunyai ilmu. Yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Dia adalah alim Rabbani. Dia adalah ulama-ulama Rabbaniyun. Inilah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang mereka mendapat kedudukan sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk dalam kelompok alimun Rabbani. Kemudian yang kedua adalah wa muta'allimun ala sabili najah orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keselamatan. Ini juga orang yang sukses, orang yang baik dan orang yang bahagia serta selamat. Dia terus mencari ilmu, dia ingin mencari selamat. Terus dia menggali Al-Quran, menggali As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia ingin mencari selamat. Karena kita tidak mungkin selamat tanpa ilmu. Ilmu adalah keselamatan. Ilmu adalah safinatun najah, perahu keselamatan. Kita nggak mungkin selamat tanpa ilmu. Jadi yang kelompok kedua ini adalah orang yang selamat karena dia mencari ilmu supaya dia mendapatkan keselamatan dan apa yang dicita-citakan pasti dia dapatkan. Kelompok yang ketiga mudah-mudahan kita semua bukan termasuk kelompok yang ketiga ini yaitu wahamajun ra'a'un atba'u kulli na'ik yamiluna ma'a kulli rih lam yastadhi'u nuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin watiq kelompok yang ketiga adalah wahamajun ra'a'un ay juhalun hamqa mereka adalah orang-orang yang bodoh lagi dungu bodoh lagi dungu dia jahil tapi dia tidak pernah merasa bahwa dirinya bodoh. Dia merasa pinter. Bahkan dia menyalahkan orang yang ngerti. Dia memposisikan dirinya sebagai ulama. Padahal tidak ada ilmu sedikit pun padanya. Atau hanya secuil ilmu ada padanya. Tapi dia mentang-mentang. Dia juhalun hamko. Dia bodoh lagi tunggu. Tidak pernah merasa dia bodoh. Tidak pernah merasa dia jahil. Sehingga dia tidak pernah merasa membutuhkan ilmu. أتباع كل ناعك يميلون مع كل ريه dia ikuti semua teriakan semua seruan dia mengikuti arah angin diajak ke sana ikut ke sana diajak ke situ ikut ke situ ada angin ke barat ikut ke barat ada angin ke timur ikut ke timur dia tidak punya prinsip tidak punya prinsip dia mengikuti selera mana yang banyak saya ikut mana yang pasarannya ramai saya ikut Mana yang sepi saya nggak ikut. Dia hanya ikut-ikutan saja. Imma'ah. Kalau orang baik dia ikut baik. Kalau orang rusak dia pun ikut rusak. Lam yastadhi'u binuril ilmi. Mereka tidak mempunyai penerangan ilmu. Tidak mempunyai penerangan ilmu. Karena ilmu adalah nur. Ilmu adalah cahaya. Kalau kita berada di sebuah rumah dan tidak ada cahayanya maka tentu kita akan nabrak sana, nabrak sini. Tapi kalau ada cahayanya, ada lampunya, kita tahu jalannya. Orang-orang yang tidak mendapatkan penerangan ilmu tentu akan banyak nabraknya, nabrak sana, nabrak sini dan nabrak situ. Walam yalja'u ila ruknin wathiq dan mereka tidak mempunyai pegangan yang kokoh. Para ulama menerangkan yang dimaksud oleh sahabat Ali bin Abi Thalib pegangan yang kokoh adalah syekh, adalah guru. Kita harus punya guru, guru yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena guru adalah pegangan yang kokoh. Kalau kita tidak mempunyai guru, berarti kita tidak mempunyai pegangan yang kokoh, berarti kita akan gampang terjatuh ke sana dan kemari. Itulah pembagian tiga manusia Mudah-mudahan kita masuk golongan yang pertama atau golongan yang kedua dan mudah-mudahan Allah melindungi kita untuk tidak menjadi golongan yang ketiga yang celaka itu. Para pendengar yang budiman, marilah Ramadan ini mulai dari sekarang, mulai dari diri kita, mulai dari yang terkecil, Jangan kita pernah meremehkan ilmu agama. Mari kita datangi majelis-majelis ilmu majelis-majelis ta'lim, mari kita dengarkan kaset-kaset radio, mari kita membaca, kita cari ilmu yang bermanfaat, tentu saja ilmu yang bersumber dari Alkitab was sunnah, dari kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, alaihi wasallam, yang suhi dan tentu saja dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman al-khulafa ar-rasyidun, pemahaman para sahabat ridwanullahi taala majma'in, pemahaman salafun saleh, para pendahulu-pendahulu kita yang baik-baik, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan ilmu, yang senantiasa mengamalkan ilmu, yang senantiasa mendakwakan ilmu dan senantiasa sabar ketika mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwakan ilmu sehingga kita menjadi orang yang sukses dan kita terhindar dari kerugian-kerugian di dunia dan di akhirat. Ini dulu yang saya sampaikan sebagai materi pembuka dan insya Allah sebentar lagi akan dilanjutkan. Dan yang sudah masuk, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد Para pendengar yang dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah menyayangi Anda, Allah meridhai Anda. Dan semoga barokah Allah selalu turun kepada Anda dan kita semuanya. Apabila ada pendengar yang sakit, yang kurang enak badan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan-keringanan, kesembuhan, kesabaran dan ketabahan. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang banyak dosa-dosa diampuni dan derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekarang kita masuk sesi pertanyaan. Ini ada yang banyak masuk. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali dengan ilmu hingga sambil membaca Al-Quran saya sambil mendengar radio dakwah Islam. Bolehkah hal ini syukron? Oh ya Alhamdulillah. Berbahagialah Anda. Kabar gembira untuk Anda. Dan mudah-mudahan Anda istiqomah terus. Sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Semangat Anda dalam mencari ilmu sangat bagus. Hanya saja kalau membaca Quran maka jangan dicampur-campur dengan yang lainnya. Kalau baca Quran, baca Quran saja yang tadabbur, yang khusyuk, dihayati. Karena kalau kita baca Quran sambil mendengarkan yang lainnya, maka tentu saja kita akan uh, kurang memperhatikan Al-Qur'an itu dan itu adalah sesuatu yang terlarang. Ya mungkin kalau pas lagi ada kajian di radio dakwah ini, ya Anda dengarkan dulu pengajiannya. Nanti setelah selesai pengajian Anda lanjutkan baca Al-Quran lagi Sehingga Anda mendapatkan kedua-duanya tanpa, tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran Mudah-mudahan Anda istiqomah dalam membaca Al-Quran Dan dalam uh, menuntut ilmu syar'i Sehingga mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat Bagaimana pahalanya orang yang membaca Al-Quran terjemahannya saja agar bisa paham isinya syukron. Iya, membaca Al-Quran terjemahannya saja tidak cukup, tapi perlu dua-duanya. Bahasa Arabnya dibaca, terjemahannya juga dibaca. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Alif lam mim. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah cara yang baik. Jadi bahasa Arabnya dibaca, kemudian juga terjemahannya dibaca dan Anda mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah, bagaimana hukumnya orang tua membayarkan zakat fitrah untuk anaknya yang tidak sholat dan puasa? Apa zakat itu diterima Allah dari wiwit? Oh ya, mengenai zakat, zakat fitrah ataupun zakat-zakat yang lain itu tidak boleh diberikan kepada al-usul wal furu'. Tidak boleh diberikan kepada al-usul yaitu uh, yaitu ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita sampai ke atas yang kita berasal dari mereka. Dan tidak boleh pula diberikan kepada furu'. Furu' itu cabang kita yaitu kepada anak, cucu dan sampai ke bawah zakat fitrah ataupun zakat yang lain tidak boleh diberikan kepada atas dan bawah al-usul wal furu yang seperti telah dijelaskan barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah menuntut ilmu agama dengan menempuh jarak itu pahalanya lebih banyak daripada mendapatkan ilmu hanya dengan berdiam diri di rumah? dari Putita. Oh ya, memang menuntut ilmu yang menempuh jarak, kalau memang tidak bisa ditempuh kecuali dengan jarak, maka tentu pahalanya lebih banyak karena dia semakin payah dan kepayahan itu menambah banyaknya pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Innama ajruki ala qadri nasabiki." Sesungguhnya pahalamu tergantung kepayahanmu. Jadi kalau memang ilmu itu tidak bisa ditempuh kecuali dengan menempuh jarak yang jauh sehingga kita berpayah-payah, bercapek-capek untuk mendapatkannya, tentu pahalanya lebih banyak daripada yang didapatkan dengan santai-santai saja. Tapi semuanya mempunyai keutamaan masing-masing. Mempunyai keutamaan masing-masing. Kalau kita lihat para ulama zaman dulu, mereka melakukan rehlah. Ar-rihla fi talabil ilmi merantau demi mencari ilmu. Mereka berjalan ke negeri Baghdad, mereka berjalan ke Basra, mereka berjalan ke Yaman, mereka berjalan ke Mekah, ke Madinah, subhanallah. Padahal zaman dulu tidak ada kendaraan, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada kapal laut. Mereka kadang jalan kaki, kadang naik onta, naik kuda, Berbulan-bulan mereka tempuh dalam keadaan yang seperti itu, panas, dingin, subhanallah. Tentu pahala mereka lebih banyak karena kepayahan mereka lebih banyak. Namun demikian, sekarang telah banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita bisa mendapatkan ilmu dengan mendengarkan dan itu tentu ada keutamaannya dan besar keutamaannya. Masing-masing mempunyai keutamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara berpakaian dan berjilbab menurut syariat? Apakah pakaian muslimah harus terusan, tidak boleh memakai baju potongan? Iya. Jilbab yang syar'i difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab uh, surat Al-Ahzab surat ke 33 ayat nomor 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin." Ya surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat nomor 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Yang dimaksud dengan jilbab, menurut para mufastirun jilbab ialah baju yang lapang, yang menutup kepala, muka, dan dada. Jilbab yang syar'i adalah jilbab yang tidak ketat, yang tidak tipis dan yang tidak mini. Sekarang kita sering melihat wanita-wanita berjilbab, tapi demikian ketat sehingga tidak ubahnya mereka adalah berjilbab tapi telanjang, berjilbab tapi telanjang dan hal ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tentang ahli neraka yang pernah beliau saksikan. Di antara ahli neraka yang beliau saksikan adalah ah, Wanisaun kasiatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berjalan dengan berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk onta. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga Dan mereka tidak akan mendapatkan baunya surga, Padahal bau surga bisa dicium dari jarak yang demikian jauh. Subhanallah. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Siapakah mereka itu? Mereka adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Mereka adalah telanjang. Mereka adalah perempuan yang memakai pakaian tapi tipis sehingga menampakkan warna kulitnya. Mereka adalah telanjang. Mereka adalah perempuan yang berpakaian panjang tapi juga ada sopekan-sopekan yang panjang, pakaian yang mini dan mereka adalah telanjang. Subhanallah. Mari renungkan. Mari renungkan wahai para wanita, wahai para muslimah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan baunya surga. Subhanallah. Manakah orang-orang yang berakal? Jadi jilbab yang benar adalah jilbab yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan itu khilaf di kalangan ulama sebagian mengatakan wajib sebagian mengatakan afdol dan tidak ada satupun yang mengatakan itu sebuah kejelekan yang mengatakan yang ada hanya mengatakan wajib atau afdol yang mengatakan jelek atau tercela tidak ada kecuali orang-orang munafik jadi itulah jilbab ditutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan itu khilaf sebagaimana telah dijelaskan. Tentu saja jilbab itu tidak tipis, tidak ketat dan tidak mini. Kalau mau masuk Islam jangan tanggung-tanggung. Masuklah Islam secara keseluruhan. Udkhulu fis silmi Masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Jangan beriman kepada sebagian ayat-ayat Allah dan kufur kepada ayat-ayat yang lain. Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd iman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Ini iman yang setengah-setengah saja, yang enak diimani, yang tidak enak tidak diimani. Jadi jilbab yang benar adalah menutup seluruh tubuh, adapun mengenai potongan apa dan itu, itu tergantung keadaan di negara masing-masing. Yang penting pokok menutup seluruh tubuh, tidak ketat, tidak tipis, tidak mini, dan tidak menimbulkan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah untuk menuntut ilmu kita harus ikut jamaah tertentu? Karena saya merasa kalau bukan jamaah itu dan kita ikut kajiannya akan dicurigai. Oh ya. Islam adalah agama yang satu tidak ada dalam Islam itu kelompok-kelompok, golongan-golongan yang mengatakan siapa berada di kelompok saya berarti dia golongan saya, siapa di luar kelompok saya dia bukan golongan saya. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Islam adalah satu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi majelis taklim itu semuanya umum milik orang Islam. Yang penting pokoknya yang dikasih adalah kebenaran yang dikasih adalah Al-Quran, kitab Allah, yang dikasih adalah sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan difahami dengan pemahaman yang benar. Itulah Islam, dan siapapun boleh hadir di sana. Tidak ada istilah kelompok-kelompokan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada orang-orang yang mengikuti kajian, karena insya Allah mereka akan mendapatkan banyak kebaikan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, buku apa yang membahas tuntunan sholat yang lengkap dan benar menurut sunnah-sunnah Rasulullah SAW Makasih wassalam. Ya, ya banyak buku-buku ditulis masalah ini ya, banyak sekali. Tapi mungkin yang terjemahan ya, yang terjemahan. Kalau yang bahasa Arab banyak, misalnya dari kitab kitab Majmu An Nawawi, Imam Nawawi VK itu bagus sesuai dengan sunnah. Kalau terjemahan-terjemahan yang sekarang banyak menyebar itu ya e, kaifiyatu salatin nabi, ya kaifiyatu salatin nabi, cara solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ringkas dan praktis ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Atau juga bisa buku yang juga terjemahan dan bisa didapatkan dengan mudah di toko-toko buku yang berjudul lezatnya solat, lezatnya solat ditulis oleh Ibnu Qayyim dan diterbitkan oleh Pustaka Darul Fala dan yang lainnya. Itu diantaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz kita yang dapat ilmu wajib mengamalkan dan menyampaikan Bagaimana jika kita belum melakukan tapi sudah disampaikan kepada orang lain Karena tidak semua yang kita tahu juga kita alami Iya kita mempunyai dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah kita mengamalkan ilmu kita. Kewajiban yang kedua adalah kita mendakwahkan ilmu kita. Seandainya salah satu dari kewajiban itu belum kita laksanakan, maka yang satunya tetap tidak gugur. Seandainya kita belum mengamalkan ilmu kita, maka kita tetap mempunyai kewajiban menyampaikan ilmu kita. Itu buruk, tapi lebih buruk kalau kita tidak menyampaikan. Karena orang yang mengamalkan dan menyampaikan tentu ilmunya lebih mengena, lebih didengar oleh orang lain. Jadi kalau tidak ada alasan ya, saya belum mengamalkan sehingga saya tidak berani menyampaikan, ini keliru besar. Menyampaikan harus menyampaikan adalah suatu kebaikan. Tidak mengamalkan itu jelek. Dan mengamalkan itu sendiri tentu tidak bisa semuanya. Yang wajib-wajib atau ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Karena yang sunnah banyak tentu kita prioritas yang kita mampu. Jadi kesimpulannya tidak ada alasan saya belum mengamalkan sehingga tidak berani menyampaikan, Tidak ada alasan. Menyampaikan itu baik 100%, tidak ada jeleknya. Tidak mengamalkan itu permasalahan lain, itu buruk. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz saya mempunyai seorang kenalan Waktu saya ajak datang ke pengajian Dia menyepelekan Dia menganggap hal itu hukumnya sunnah Dan tidak perlu dilakukan Mohon sarannya dari pipit Oh ya Ya memang itulah dakwah ya Dakwah itu butuh tantangan Ya maka anda juga uh, harus sabar sabar untuk mengajak dia dengan cara yang baik, dengan diberikan motivasi-motivasi, diberikan iming-imingan, diberikan ah, apa namanya ah, ditakut-takuti seperti itu. Jadi anda jangan putus asa, tetap didakwai terus dengan cara yang terbaik dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang kita ajak kepada kebaikan akan mengikutinya. Allahumma amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz pertanyaannya agak menyimpang Apakah saya berdosa kalau saya mempunyai simpanan uang Tapi saya tidak pernah memberitahu suami Walaupun simpanan itu Simpananku tidak banyak Ya Ya sebagai seorang istri itu diantara bentuk bakti kepada suami maka dalam pengelolaan harta pun selalu musyawarah dengan suami. Itu diantara bakti seorang istri kepada suaminya. Tentu kalau suaminya adalah suami yang baik dan bukan suami yang jahat. Kita bicara yang normal, kita bicara keadaan normal. Jadi uh, termasuk bakti seorang istri itu dalam pengelolaan hartanya selalu bermusyawarah dengan suami dan tidak berjalan sendiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Ana minta didoakan agar diberikan anak yang soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya mudah-mudahan anda pendengar semuanya dan kita semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi anak keturunan yang solehin dan solihat اللهم ارزقنا ذرية صالحة اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا أولادا أبرار اللهم أمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang mubaleh sudah merasa cukup dengan bisyarah yang sering didapatnya akhirnya memutuskan untuk berhenti dari tempat ia bekerja. Bagaimana hukumnya sikap seperti itu? Dari Agus Salim Lesan Puro. Iya. Ya seandainya dia mendapat bisyarah ya, kabar gembira, kabar gembira, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diharapkan juga tetap bekerja kalau memang dia masih membutuhkan kerja seperti itu. Mungkin untuk memberi nafkah kepada anak dan istri. Karena kalau kita masih membutuhkan pekerja, sementara kita tidak bekerja, sehingga kita tidak bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri ketika kita menyia-nyiakan mereka, itu adalah suatu dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Kafa bil mar'i itsman an yudayi aman yaku Cukuplah bagi seorang suatu dosa dia menyia-nyiakan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, amin. Bagaimana dengan suami yang suka cari ilmu dan sodakoh, tapi dia membiarkan anak istrinya bodoh, tidak suka ibadah. Bagaimana dengan suami seperti ini? Syukron. Oh iya. Tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang bapak adalah tanggung jawab yang besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat A, surat At-Tahrim, ayat nomor 6. Ya ayyuhalladzina amanu, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, wa andir ashiratakal akrabin dan berilah peringatan kerabat-kerabat terdekatmu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa fil mar'i ithman an yudhi'a man yakud, Cukuplah bagi seorang suatu dosa apabila dia menyia-nyiakan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Jadi suami yang benar adalah suami yang memberikan perhatian penuh kepada istrinya dan anak-anaknya, memberikan kepada mereka tanggung jawab untuk urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Sungguh suatu kekeliruan yang besar apabila suami hanya mementingkan dirinya saja, dia egois atau juga dia mementingkan orang lain dan dia menyia-nyiakan anak istrinya. Ini adalah suatu sikap yang keliru dan ini harus diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana uh, mohon dijelaskan tentang basirah pada Quran surat Yusuf ayat 108 dalam derajat ilmu agar kita bisa mencapainya jazakumullah khair dari raras ya. Jadi di dalam surat Yusuf ayat nomor 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku menyeru mengajak kepada Allah ala basiratin di atas basirah, di atas ilmu. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan ala basirah ini menyangkut tiga hal, yaitu ala basiratin bima yad'u ilaihi, ala basiratin bihalil mad'u, ala basiratin bikaifiyatit ta'wah. Jadi ada tiga. Yang pertama-tama seseorang yang hendak berdakwah itu mempunyai ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Jadi punya ilmu yang dia dakwahkan sehingga nggak keliru, sehingga tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Punya ilmu dulu. Yang kedua, ala basiratin bihalil maj'u. Dia mempunyai ilmu tentang keadaan orang-orang yang didakwai, tentang mad'unya, tentang audiensnya. Sehingga dia bisa paham yang dihadapi itu siapa. Apakah yang dihadapi orang awam, ataukah orang yang terpelajar, apakah orang tua, anak muda, laki, perempuan, dan yang lain-lainnya. Kita harus paham tentang mereka sehingga kita tahu bagaimana harus bersikap. Kemudian yang ketiga, ala basiratin bi Kita mempunyai ilmu tentang cara dakwah, metode dakwah. Ini tidak kalah pentingnya. Ada kalanya dakwah itu sesuatu yang benar, tapi cara menyampaikannya keliru maka ditolak. Jadi cara dakwah itu juga perlu. Itulah yang dimaksud dengan basirah dalam firman Allah surat Yusuf ayat 108 menurut para mufassirun ahli tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau bulan puasa mengeluarkan zakat berupa barang, apa bisa dikatakan zakat mal? Tolong dijelaskan syukron. Oh iya, kalau memang zakat mal, zakat harta itu ya bukan barang, ya harta. Kalau kita di Indonesia ini ya rupiah, keluar uang rupiah, itu zakat mal. Jadi bukan barang ya, keluarnya adalah harta. Namanya zakat mal, zakat harta keluar harta. Jadi bukan dikeluarkan berbentuk barang, tapi dikeluarkan berbentuk harta, uang, rupiah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz setelah saya pakai cadar Saya banyak dijauhi teman dan tetangga Mereka bilang saya aliran ekstrim Dari Umi Batu Oh ya Memang itulah mengamalkan kebenaran itu penuh dengan resiko Mendakwahkan kebenaran penuh dengan resiko Apalagi ada upaya-upaya dari Zionisme internasional Untuk membusukkan citra Islam wal muslimin Untuk memburukkan simbol-simbol Islam itu upaya Zionisme internasional yang diikuti oleh sebagian orang-orang munafik yang mereka sangat anti dengan simbol-simbol Islam. Cadar adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin tetangga Anda, teman Anda belum mengerti, maka Anda perlu memberikan pengertian kepada mereka sehingga mereka paham tentang permasalahan cadar. Adapun yang diidentikan selama ini di media-media baik cetak ataupun ataupun elektronik seakan-akan cadar identik dengan terorisme maka itu adalah upaya-upaya dari Zionisme internasional yang digembar-gemborkan oleh orang-orang munafik yang tujuannya adalah menjadikan kaum muslimin atau manusia menjadi popi, menjadi takut kepada Islam. Itu tidak benar. Jadi Ukti perlu memberikan pengertian kepada tetangga dan teman-teman bahwa cacar ini adalah syarat Allah Subhanahu wa taala dan ukti juga mungkin perlu bersikap yang lebih lunak kepada tetangga dan teman-teman sehingga mereka pun bisa memahami keadaan ukti dan menerimanya insyaallah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Bolehkah zakat mal dirupakan atau dibelikan baju atau sewek dan lain-lain Wassalamualaikum Oh tidak boleh ya Ini baru saja dijawab Kalau zakat mal harta ya keluarnya harta kalau kita di Indonesia keluarnya adalah rupiah. Kalau keluar dolar ya orang tambah mau. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz dua hari ini saya muntah-muntah dan sakit di lambung Puasa saya batal, saya udah niat bayar vidya dan puasa Tapi saya masih tetap merasa berdosa Oh jangan merasa berdosa Allah berfirman di dalam Al-Quran Di surat Al-Baqarah فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ wala yuridu bikumul usr. Jadi jangan sekali-kali merasa kecil hati ya. Jangan sekali-kali merasa kecil hati karena Allah memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit untuk tidak puasa. Ya, sakit nggak puasa, tapi nanti dikobok. Jadi bukan bayar fidyah ya dikobok, itu bayar puasa. Kalau memang mampu bayar puasa. Jadi nggak usah merasa berdosa. Karena menjadikan seseorang sehat, sakit itu juga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sakit muntah-muntah, sakit di lambung dan nggak mampu puasa, jangan khawatir, jangan kecil hati. Anda tetap hamba Allah, Anda manusia yang normal dan tidak kurang suatu apapun dan Anda boleh tidak puasa dan Anda mengganti mengkodok pada hari yang lainnya. Ya, Allah mengatakan yuri yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untukmu kemudahan dan Allah tidak menginginkan untukmu kesulitan. Jadi Allah tidak menyulitkan kita. Islam ini gampang. Kalau kita kembali kepada ajaran Islam, kepada Quran, kepada sunnah Islam itu gampang, jangan dibuat sulit. Islam itu enak, Islam adalah solusi, Islam adalah agama masa depan. Ya, mungkin itu dulu atau ini ada beberapa pertanyaan barusan masuk ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz benar tidak per, Pernyataan Pernyataan tentang tulisan Allah artinya for Yudas Yesus Isa Al-Masih Banyak teman-teman yang menanyakan tentang kebenaran tersebut Kalau benar apa ada web Sideni Ustaz ya. Tidak benar ya. Jadi Allah itu, Allah itu bahasa Arab, itu dari kata-kata aliha ya Allahu ilah. Oh maksudnya maksudnya apa kata-kata itu ya SMS ya jadi empat JJI ya for Judas Yesus Isa wah itu nggak benar itu ya yang jelas kalau kata-kata Allah itu berasal dari bahasa Arab aliha ya Allahu ilah itu artinya Allah Tuhan yang diibadai dan tidak boleh kita menyekutukannya dengan suatu apapun dan kalau memang ada kesan seperti itu dalam ber-SMS ya kalau nulis kata-kata Allah nggak usah gitu, nggak usah empat JJI nggak usah. Tulis saja Allah dalam bahasa Indonesia nggak masalah. Kecuali kalau Anda bisa nulis SMS dengan bahasa Arab ya bahasa Arab betulan. Tidak di apa namanya tidak dikait-kaitkan seperti itu. Atau istilahnya menurut orang Jawa itu digaduk-gadukkan, ilmu gaduk itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon sesekali dalam kajian membahas tentang Dajjal. Sebab saya masih belum paham secara mendalam tentang Dajjal. Jazakumullah khairan. InsyaAllah. InsyaAllah saya ada niat nanti. Kalau saya mulai kajian di Masjid An-Nur nanti. Ketika sudah hatam. Uh, eh, kitab Tauhid ya. Kitab Tauhid sudah hatam. Atau juga eh, apa namanya Al-Kabair itu nanti akan kita sambung dengan uh, asyuratus saah tanda-tanda kiamat tanda-tanda kiamat insyaallah termasuk diantaranya akan kita bahas tanda kiamat besar adalah munculnya dajjal Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Sirah apa yang paling lengkap dan benar menurut Ustaz Jazakumullah khair Ya buku sirah itu banyak Buku sirah itu banyak Kalau buku-buku dulu yang dipakai ya dan direkomendasikan oleh para ulama dulu itu ya Nurul Yakin. Nurul Yakin yang ditulis oleh uh, Khudori Bek, Khudori Bek. Itu juga ada terjemahannya. Dan untuk sekarang ini juga ada buku sirah yang sangat bagus yang memenangkan karya tulis ilmiah internasional tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh seorang ulama dari India yang bernama Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala judulnya adalah Ar-Rafi Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Itu ada terjemahannya. Ada beberapa penerbit yang menerjemahkan dan menerbitkan buku itu itu bagus ya, bagus. Itu termasuk buku wajib. Orang Islam harus punya buku sirah. Harus kenal dengan Rasulullah Muhammad saw, Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita cinta beliau sementara kita tidak mengenal beliau. Ada beberapa penerbit dan saya mendapati, saya sudah mengecek dari beberapa penerbit itu di antara yang paling bagus terjemahannya dan menjaga keotentikan terjemahan yaitu penerbit uh, Darul Haq, Darul Haq Jakarta. Penerbit Darul Haq Jakarta itu bagus ya, ar Ar Makhtum. Ya mungkin itu dulu kasihan kita pada uh, sore hari ini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan uh, besok kita masih melanjutkan materi spesial Ramadan ini dan insya Allah besok kasihannya uh, tentang tentang anwa'ul qulub wa aqsamuha yaitu tentang macam-macam hati dan pembagian-pembagian hati. Ini kajian sangat yang sangat penting yaitu kita membahas tentang hati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hati yang bening, qalbun salim. Allahumma amin. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Kami memujimu ya Allah dengan pujian-pujian yang layak untuk keagunganmu dan kemuliaanmu. Kami memujimu ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Wahai Allah, kami benar-benar bersyukur kepadamu dengan syukur yang demikian banyak atas nikmatmu. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu memuji dan bersyukur kepadamu ya Allah. Apabila kami telah memuji dan bersyukur kepadamu, maka pujian dan syukur kami masih perlu untuk disyukuri lagi ya Allah. Karena kami bisa memuji dan mensyukurimu, itu adalah nikmat darimu yang perlu disyukuri lagi ya Allah. Wahai Allah, curahkan solawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Wahai Tuhan, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Rob, kami telah beriman kepadamu Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma اللهم اشفي أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم اهد أمة سيدنا محمد اللهم اشكر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wahai Allah Ampuni dan sayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah jalan keluar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah petunjuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, satukan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, kumpulkan yang bercerai-berai dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa naffis karbal makrubin. واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين Wahai Allah Apabila ada di antara kaum muslimin yang sakit Sembuhkan penyakitnya ya Allah Apabila ada yang meninggal dunia Berilah dia rahmat kasih sayangmu yang maha luas Apabila ada yang sempit berilah kelapangan Apabila ada yang sulit berilah kemudahan Apabila ada yang dililit oleh hutang, berilah dia kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, Allah engkau adalah maha pemaaf. Engkau suka memaafkan Maafkan kami ya Allah Wahai yang maha mulia Wahai yang maha termawan Allahumma a'tik riqabana minan nar Allahumma a'tik riqabana minan nar Allahumma a'tik riqabana Wa riqaba abaina Wa ummahatina Wa jami'al muslimina minan nar Wahai Allah Bebaskanlah kami dari api neraka Bebaskanlah kami ya Allah dari api neraka. Bebaskanlah kami ya Allah, ibu dan bapak kami dan kaum muslimin semuanya dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Akhir umur, penutup umur yang baik ya Allah. Mudah-mudahan ketika mati nanti ya Allah akhir kata yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah penutup yang buruk ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wahai zat yang membolak-balikkan hati tetapkan hati kami di atas agamamu Allahumma rizukna tabat wal istiqamah. Wahai Allah, berilah kami rezeki keteguhan dan istiqamah ya Allah. Istiqamah di atas jalanmu yang lurus ya Allah. Tidak menyeleweng ke sana ataupun kemari. Allahumma, Allahumma rizukna as-sidqa wal ikhlas fil qawli wal amal. Berilah kami rezeki ya Allah kejujuran dan keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan.